Iya kan? Apa memastikan riwayah dan dirayah? Memastikan sebuah hadis riwayatnya sahih dan juga memastikan bahwa maknanya begitu, tepat. Kalau sudah terbukti memang hadisnya sahih dan maknanya juga seperti itu dari salaf, maka baru kemudian diamalkan. Sehingga pengamalan itu ba'da tathabbut. Pengamalan itu setelah kepastian kebenaran. Wa talabul isnad dan juga mencari sanad riwayat. Wa ulu manzilatihi dan tingginya kedudukan sanad. Wa ikhtisasillahi bihi li hadhil ummah dan juga merupakan keistimewaan yang Allah berikan untuk umat ini. Kalau umat-umat yang lain mereka tidak memiliki ilmu riwayah, silahkan tanyakan kepada agama Yahudi, agama Nasrani yang mereka mengaku ini ucapan Nabi Musa, ini ucapan Nabi Isa. Tanyakan pada mereka. Apakah mereka punya sanad? Tanyakan pada mereka apakah mereka mendapatkan ucapan Nabi Musa atau Nabi Isa tadi dengan sanad yang bersambung dengan rawi-rawi yang terpercaya fiqah konfirmasi tidak ada mereka tidak memiliki sanad sama sekali sehingga keotentikannya sangat dipertanyakan maka dikatakan di sini ikhtisasullah bihi li hadhil ummah bahwa ini ilmu isnad ilmu riwayat adalah keistimewaan umat Islam yang Allah berikan pada mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat ini dengan satu ilmu yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya, yaitu ilmu riwayat hadis. Khadirin azakumullah pertama dalam bab ini dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Wahai orang-orang yang beriman, إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Tabayyun itu semakna dengan tathabbut. Tasabut memastikan, tabayyun meminta penjelasan kebuktian, ini pembuktian kebenarannya. Antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dikhawatirkan kalian menimpakan pada satu kaum satu musibah tetapi akhirnya fatus bijahalat ini dengan kebodohan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin akhirnya kalian dengan apa yang kalian perbuat kalian menyesal. Tentang ayat ini ada kisah. Ada kisah yaitu tentang seseorang sahabat yang melihat sesuatu atau mendapatkan satu berita. Katanya bahwa mereka berkumpul akan menyerang kalian. Mereka berkumpul di, pinggir kota akan menyerang kamu, menyerang kalian, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin. Padahal mereka sudah masuk Islam. Maka terheran-heran utusan Rasulullah ini melihat padahal dia tugasnya untuk mengambil zakat. Datang ke kampung tersebut. Ternyata benar. Sudah berdiri di pinggir kota semuanya. Wah, jangan-jangan benar-benar saya akan diserang. Jangan-jangan saya mau dibunuh. Balik balik kepada Rasulullah SAW dan melaporkannya Rasulullah. Mereka akan menyerangku, mereka begini dan begini. Rasul terheran-heran. Karena mereka muslimin, bagaimana mungkin akan kemudian tiba-tiba berubah. Ternyata datang utusan dari mereka, menyatakannya Rasulullah, kenapa utusan mau balik? Kami berdiri di pinggir kota ingin menyambut utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan dari utusan Allah ini utusan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Kami ingin menyambut mereka, ingin menyambut beliau. Ternyata aku lihat dari kejauhan tiba-tiba dia balik. Aku khawatir ada kesalahpahaman. Alhamdulillah, fil kisah yang jelas ternyata berita tadi keliru yang disampaikan tentang dia mereka akan menyerangmu. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada seorang <laughs> yang fasik membawa berita, maka hati-hatilah. Jangan langsung diterima. Tabayyanu kata Allah. Periksalah. Yani tathabbatu. Pastikanlah beritanya. Kebenarannya. Ceklah kebenarannya. Jangan sampai engkau menimpakan pada satu kaum bijahalatin dengan kebodohan Fa'af fatusbihu ala ma fa'altum nadimin yang akhirnya kalian menyesal yang kalian menjadi menyesal setelah itu ternyata salah sudah dilawan diserang ternyata keliru ini bahaya besar sehingga khonibina'azakumullah berarti yang diambil faedah dari ayat ini adalah hendaklah tathabbut wa tabayyun dalam satu berita kalau orangnya tidak diketahui fasik atau tidak fasik perlu dicek atau tidak perlu dicek Hah? Perlu. Perlu dicek. Hukum asalnya kita jangan menerima sembarangan. Kafa bil mar'i kadiban. Hah? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bikulli ma Cukup seorang dikatakan berdosa kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Artinya tidak semua yang kita dengar kita sampaikan. Sebentar, Periksa dulu, teliti dulu, saring dulu mana yang terbukti benar dan mana yang masih ragu-ragu. Yang ragu-ragu belum tentu jangan disampaikan. Tapi yang sudah pasti benarnya sampaikan. Maka Allah menyatakan fatabayyanu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au atharatin min ilmin." Ini juga sebagai hujjah. Kalau masalah dunia saja harus tabayun, katanya si fulan begini, kata si Jangan langsung percaya. Dia mencaci maki kamu, jangan kamu langsung marah. Sabar. Belum tentu benar beritanya. Barakallahu fiikum. Apalagi masalah agama. Ini wajib, ini sunnah. Sebentar. Tabayyanu, tathabbatu, periksalah dan mintalah pemantapan. Dengan apa pemantapannya? Dengan apa? Dalil. iya kan? Ini wajib, ini sunnah, ini haram. Hatta, hati dalil. Ini dalam rangka tathabut wa tabayyun. Apa dalilnya kamu mengatakan itu haram? Apa dalilnya kamu mengatakan bahwa itu wajib? Maka dikatakan pula oleh Allah SWT dalam ayat lain, bahwa mereka berbuat begini dan begitu, apa dalilnya? Apakah mereka punya sesuatu berita-berita? Au atharatin min ilmin, kata Allah. Atau mereka punya atharatin min ilm, punya riwayat-riwayat ilmu. Athar, ini peninggalan-peninggalan ilmu. Sebagai bukti. Kalau ada dalil-dalil riwayat-riwayat ilmu yang membuktikan kebenarannya, maka kita katakan itu benar. Tetapi kalau ternyata tidak ada dalilnya, tidak ada bukti-bukti dari Quran wala sunnah, maka jangan diterima. Kata Allah, au atharatin min ilmin. Atau riwayat dari ilmu. Berkata Matar al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Tentang ayat-ayat tadi. Bila ayat sabiqah. Tentang ayat yang sudah kita baca. Kata beliau, maknanya adalah isnadul hadith au asaratin min ilm adalah isnadul hadis atau riwayat dari ilmu, peninggalan dari ilmu, yakni riwayat-riwayat dari ilmu yang disampaikan oleh para rasul. Demikian dikatakan oleh Matar al-Warraq rahimahullahu taala. Dan berkata Abu Bakar Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala, "Balaghani anna Allaha khassa hadhihi al-ummah bi thalathati asya'." sampai kepadaku satu berita bahwa hadhil ummah bahwa umat ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara. yakni beliau mendengar dari salafnya. Balaghani maknanya sampai kepadaku dari salaf, dari orang-orang terdahulu dari para salafus saleh bahwa umat ini, umat Islam khassallahu bi thalathati asya. Allah mengkhususkan mereka khassa hadhil ummah bitalatat asya. Diistimewakan dengan tiga perkara. Lam yu'tiha man qablaha. Tidak pernah diberikan pada umat-umat terdahulu. Yang pertama al-isnad. Yang kedua al-ansab. Yang ketiga al-i'rab. Tiga perkara ini adalah keistimewaan umat Islam. Al-isnad adalah sanad-sanad hadis, riwayat-riwayat. Enggak ada pelajaran ilmu sanad, ilmu hadis, mustalah hadis dalam agama lain. Enggak ada. Hanya pada agama Islam. Yang kedua al-ansab, nasab. Mereka kaum muslimin menghafal, mempelajari nasab-nasab sampai-sampai mereka tidak terlewat satu orang pun dari para sahabat disebutkan riwayat-riwayatnya, nasab-nasabnya, suku-sukunya. Apalagi Rasulullah SAW. Disebutkan sanad-sanadnya lengkap. baik, Yang lain. Matius. Anak siapa? Anak Plato, Platon Esopo. Anaknya siapa itu? Bapaknya? Kakeknya? Dari suku apa itu? Tidak ada yang tahu. Entah anak zina atau bukan. allah alam. Kalau Plato, azza kumullah, Nggak jelas siapa turunannya, siapa bapaknya, siapa sukunya. Ini keistimewaan kaum muslimin. Yang ketiga, al-i'rab. Al-i'rab adalah apa yang kalian pelajari dalam nahu, dalam bahasa Arab. Ini fa'il, ini maf'ul. Yang fa'il marfu'. Yang maf'ul mansub. Qanifidina azakumullah. Yang kemudian kalau terkena huruf jar dari benda-benda dari asma menjadi majrur. Ini i'rab. Apa kedudukannya dalam Arab Fa'il. Apa kedudukannya dalam Arab Maf'ul. Apa kedudukannya dalam Arab Dia jar mau majrur. di mahalli dan seterusnya. Masya Allah. Ini juga tidak ada di dalam bahasa lain. Hanya dalam bahasa Arab, di dalam Islam kaum muslimin. Kalau dalam bahasa Indonesia Kucing makan tikus mati itu nggak jelas siapa yang mati, iya kan? Ya. Yang mati kucing apa tikus? Kucing makan tikus mati. Mana failnya, mana mafailnya? Siapa yang mati nih? Kucing apa tikus? Hah? Kucing makan tikus mati. Siapa mati? Kucing makan tikus mati. Hah? Kucing. Ya. Kalau bacanya kucing makan tikus mati. Siapa yang mati? tikus. Kalau kucing, makan tikus mati. Kucing itu sudah mati duluan sebelum dimakan. Beda semua. Kucing makan tikus mati dengan kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Banyak perbedaan, tidak ada perubahan harokat, nggak ada perubahan fathah, kasroh, nggak ada tanda-tandanya. Tergantung yang baca. Bayangkan kalau hadis Nabi dalam bahasa Indonesia dibahas, berarti ini membacanya bagaimana? Mana yang merbu, mana yang mansub, Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Mana yang yang dimaksud mati yang mana? Yang kucing nggak akan dipaham. Alhamdulillah. Allah turunkan dengan bahasa yang memiliki keistimewaan yaitu al-i'rab. Daraba Zaidun Amran. Siapa yang dipukul? Amran. Sekarang dibalik. Daraba Amran Zaidun. Siapa yang dipukul? Tetap Amr. Iya kan? Dibolak dibalik sama. Kenapa? Karena ada i'rab. Daraba Zaidun Amran, daraba Amran Zaidun, tetap aja Amran yang dipukul. Kenapa? Karena Amran itu sudah mansub sebagai maf'ul dikenai pekerjaan. Karena ada tandanya, yaitu mansubnya. Wa alamatun nasbihi fathah. Sebagaimana Amr, ah, sebagaimana Zaid, Zaidun, Darba Zaidun. Dia sudah ada tandanya, yaitu rafa' Dalam keadaan dia di depan ataupun belakang. Daraba Zaidun Amran atau Daraba Amran Zaidun tetap Zaid adalah pelakunya karena dia marfu' wa alamat raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Enam. Maka tiga perkara ini keistimewaan kita kaum muslimin. Keistimewaan umat Islam. Al-isnad, wal-ansab, wal-i'rab. Hanya saja al-ansab wal i'rab sudah disebutkan. Di sini ustaznya bukan sana. Al-ansab wal i'rab sudah dibahas di dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Apa hukumnya? Pelajari nasab dan i'rab. Pelajari. Sekedarnya kalian tahu nasab-nasab kalian, nasab-nasab orang-orang yang Betul kita pelajari seperti Rasulullah SAW dan lainnya dan para sahabat. Cukup. Ya. Nggak perlu berlebihan. Arab juga demikian. Dikatakan seperti garam. Pelajari secukupnya. Hingga kita, kalian paham ketika membaca bahasa Arab. Cukup. cukup. Berarti al-isnad. Ini yang harus kita pelajari karena berkaitan dengan hadis-hadis dan ini yang paling pentingnya Mau kita bicara tentang nasabnya Rasulullah, dari mana kamu dengar? Harus ada nasabnya, harus ada sanadnya. Ada sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan, bahwa Rasulullah SAW itu dilahirkan dari seorang ibu, Aminah namanya, apanya begini, ada sanad. Berarti sanad ini paling penting di antara tiga tadi. Khonibrin yaitu yang kalian pelajari dalam kitab atau dalam pembahasan Musnad hadis Qala Yaqub ibn Syaibah rahimahullahu taala. Qultu Yahya li Yahya ibn Ma'in. Aku katakan kepada Yahya ibn Ma'in. Ta'rif ahadan min at-tabi'in kana yantaqi ar-rijal kama kana ibn Sirin yantaqihim. Faqala bi ra'sihi ay la. Berkata Yaqub ibn Syaibah rahimahullah, aku katakan kepada Yahya ibn Ma'in. Apakah engkau tahu seseorang minat tabi'in dari kalangan tabi'in kana yantaqir rijal dia memeriksa rawi-rawi rijal kama kana Ibnu Sirin sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin ketika beliau yantaqihim ketika beliau menyaring mereka Kala birasihi aila aku tidak dapati kalau dari kalangan kaum muslimin saja tidak seluruhnya. Kecuali tokoh-tokoh para imam ahlul hadis saja yang memeriksa rawi-rawi, menyaringnya sedemikian rupa. Apalagi di luar kaum muslimin. Kalau dari kalangan tabi'in saja tidak seluruhnya, apalagi setelah tabi'in tabi'in. Apalagi di luar Islam. Nggak dikenal. Ilmu rijal. Mereka memilih dan memilih ini orang terpercaya bisa diterima hadisnya, ini orang pendusta nggak bisa diterima hadisnya, ini orang sering salah dalam meriwayatkan maka tidak bisa diterima secara mutlak, harus butuh dukungan-dukungan. Ini diperiksa, masya Allah. Ini keistimewaan para ulama ahli sunnah kaum muslimin. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين ثم كان أيوب وابن عون ثم كان شعبة ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن berarti ilmu ini adalah ilmu yang memang khusus pada umat ini dikatakan oleh Ali Al-Majini rahimahullahu taala kana mimman yanduru fil hadis wa yaftish anil isnad. Dikatakan di antara orang-orang yang melihat mempelajari hadis dan memeriksa hadis dari sanad-sanadnya. Wala na'rif ahadan awwala minhu dan aku tidak mengetahui ada orang yang lebih dulu dari dia. Siapa? Muhammad ibn Sirin yang tadi ditanyakan. Apakah engkau pernah melihat ada seorang yang menyaring rawi-rawi, menyaring orang-orang yang bisa diterima dan tidak bisa diterima riwayatnya? Seperti Muhammad bin Sirin? Apa ada? Dia menggelengkan kepalanya sambil menyatakan, tidak pernah aku dapat di selain beliau. Artinya beliau termasuk orang pertama dari kalangan tabi'in yang memeriksa rawi-rawi Thumma kana Ayyub wa Ibn Aun. Kemudian ayub Sikhtiyani, kemudian Ibn Aun. Kemudian Syu'bah. Kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman. Apakah maknanya berarti sahabat tidak punya ilmu tersebut? Karena awalnya adalah Muhammad bin Sirin. Kaya jawab, bukan masalah tidak bisa. Sahabat bisa kalau mau. Nah, tapi para sahabat dalam keadaan langsung bertemu dengan Rasulullah maka mereka tidak melalui perantara orang lain. Ya, satu itu. Yang kedua, kalaupun melalui perantaraan sahabat yang lain, kulluhum udul. Zaman sahabat, zaman semua mereka udul. Orang-orangnya terpercaya semua. Dengan persaksian dari Rasulullah SAW. Ya. Dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, waladina ma'ahu ya. asidaw al kufari rohama Dikecualikan munafikin, itu pun sudah ma'ruf sudah ma'ruf. Ini munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tercatat dalam sejarah. Ini munafik namanya Da'is. Ini munafik namanya Fulan. Bisa dihitung dengan jari. Selebihnya para sahabat. Kulluhum udul. Semuanya adil. Sehingga selesai. Gampang dan mereka paham betul. Semua sahabat adil kecuali si Fulan itu munafik, munafik. Dan itu bukan sahabat. Sehingga karena sangat jelasnya perbedaan antara munafik dengan sahabat, maka seakan-akan tidak ada ilmu musalah hadis. Seakan-akan tidak ada ilmu itu dan kemudian dianggap berarti ilmu bidah dong kalau tidak ada. Kata siapa ilmu bidah? Umar bin Khattab ketika didatangi oleh seseorang dan menyatakan Rasulullah SAW berkata begini, beliau menyatakan, Wallah, hendaklah engkau datangkan siapa yang mendengar bersamamu untuk mendukungmu. Kalau tidak, aku akan cambuk kamu. Apa maknanya? Beliau memeriksa. Memeriksa riwayatnya. Apakah kamu mendapat, mendengarkan sendirian atau bersama orang lain? Ada bersama orang lain. Siapa? Panggil. Coba kamu apa kamu mendengarkan seperti ini? Iya. Terima hadisnya. Dengan dukungan riwayat lain. Apa itu ilmu musalah hadis? Itu bukan sama. Tapi belum dibukukan, belum dibikin secara tersusun seperti ini karena masih sangat sederhananya. Orang-orangnya masih ada dua, model saja satu orang-orang yang terpercaya para sahabat udul dan yang kelompok kecil sirdimatum qalilah adalah munafiqin. yang itu juga ma'ruf sangat jelas setiap mereka berbuat setiap mereka berkata turun ayat berkata orang-orang munafiqin, qalal berkata qalal munafiqun hah sehingga siapa yang tidak tahu kalau dia munafik semua tahu baik sehingga mereka dalam keadaan sudah sama-sama paham, sama-sama mengerti. Hanya saja di zaman Muhammad bin Sirin, beliau orang yang pertama menyusunnya dalam sebuah tulisan. Si fulan terpercaya, si fulan tiqah, si fulan bisa diambil riwayatnya, si fulan tidak, Masya Allah. Sehingga dikatakan beliau awal man zakalama fi hadha fil isnad. Wala na'rif ahadan awwala minhu dan kami tidak mengetahui ada yang lebih awal dari itu. Lebih awal dari dia baru kemudian diikuti oleh Ayyub wa Ibn Aun, kemudian Syu'bah, kemudian Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman radhiyallahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Berkata Abdullah bin Mubarak <laughs> rahimahullah, "Al-isnadu 'indi min ad Sanad menurutku dari agama. Termasuk ajaran agama. Laulal isnad Laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau bukan karena sanad, laqala man syaa'a ma syaa'a akan berkata siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Lihat ucapannya sangat bagus sekali dari beliau Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Al-isnadu indi min ad-din. Sanad itu menurutku termasuk agama. Kalau saja bukan karena sanad, maka orang siapapun bebas berbicara dan juga bebas berbicara apapun. Laqala man syaa ma syaa. Niscaya akan berbicara siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Masing-masing ngomong kola Rasulullah, masing-masing ngomong Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata. Karena nggak pakai sana. Bahaya. Setiap orang bisa ngomong seenaknya kola Rasulullah, berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah. Setiap orang bisa berkata dengan sesukanya. Pedagang kentang mengatakan berkata Rasulullah, siapa yang makan kentang maka dia akan sehat. Hadis sahih, ya. riwayat saya. Ya. Karena tidak pakai sanad. Ya. Yang lain lagi, ya. penjual badinjan, ya. penjual apalagi semua masing-masing menawarkan dengan riwayat-riwayat riwayat. Dengan apa yang mereka suka. Karena ya. kaum muslimin saya hormati. Tetapi karena sanad tidak bisa orang mengatakan kalau Rasulullah kecuali harus menyebutkan sanadnya. Min aina akhadta. Man sabakaka. Dari mana kamu mendengar? Dari siapa kamu dapat? Saya mendapatkan dari bulan. Siapa bulan? Periksa rawi-rawinya. Kalau sekarang kan dia siqoh terpercaya, taib dia ngambil dari siapa? Bukankah dia tidak bertemu Rasulullah? Oh tidak, dia bertemu dengan tabi'in fulan. Mana? Siapa tabi'in fulan? Kalau ternyata orang yang lemah, tolak hadisnya, tidak diterima. Kalau ternyata benar dari seorang yang thiqah dari kalangan tabi'in, baru kemudian dikatakan dari sahabat yang siapa? Dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Tidak bisa sembarangan orang berbicara. Fa'idha qila lahu man haddathaka Maka kalau dikatakan kepadanya man haddatsaka Baqiyah. Kalau Dikatakan siapa yang menyampaikan kepadamu? Ketika kamu berkata kola Rasulullah SAW berkata Rasulullah sebentar. Kamu kan nggak ketemu Nabi. Dari mana kamu dengar? He. Harus sebutkan riwayatnya. He. Sehingga akan ittaqo. Dan yang betul yang ittakoh dalam kurung. He. Bisa berkia bisa ittaqo. Seperti ittaqo. Ya, ini akhirnya dia akan berhati-hati. Ittaqo. Hati-hati. Tidak sembarangan berbicara. Tidak sembarangan mengatakan qala Rasulullah karena harus menyebutkan sanadnya. Kalau dikatakan man haddatsaka, siapa yang menyampaikan kepadamu? Maka dia akan sulit. Ikhwan bin na'azakumullah. Qala aidan berkata juga Ibnu Mubarak, talabul isnad al-muttasil min ad-din, mencari sanad yang bersambung sanad rantai para rawi yang bersambung min ad-din termasuk agama Al-isnadu minaddin Sanad ini dari agama. Kalau kita mencari ilmu tanpa sanad, tanpa riwayat, maka niscaya kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang lemah atau mendapatkan urusan-urusan kalimat-kalimat yang sesat dan menyesatkan. Tetapi kalau kita teliti dengan riwayat-riwayat yang sahih, insya Allah kita selamat. Berarti berkait atau tidak berkait dengan agama? Sangat berkait dengan agama. Ya. Perhatikan. Barakallahu fikum. Inna Allah al asanid. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah yang tidak punya buku, nulis ya, supaya jangan ngelamun, ngantuk. Ya. Yang tidak punya buku catat. Ya. Ucapan siapa, apa kata-katanya. Ya. Berkata juga berarti masih Abdullah Ibnu Mubarak. Ya. Inna Allah al asanid. Ya ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu sanad ini atas umat Nabi Muhammad Sallallahu SAW. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan adanya ilmu sanad pada umat Islam sehingga ucapan Rasulullah SAW terjaga. Terjaga, yakni tidak bisa berubah sedikit pun. Tidak bisa berganti, nggak bisa bertambah atau berkurang. Kenapa? karena dijaga oleh para penghafal-penghafal yang terpercaya dan kemudian diperiksa oleh orang-orang yang lain dan dibuktikan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kamu mendapatkan satu riwayat, orang lain mendapatkan riwayat lagi. Dicocokkan. Maka kalau sampai ada yang bertentangan, maka dikatakan hadis itu mutarib, goncang, termasuk hadis lemah. Goncang. Kalau ternyata hadis itu yang satunya lebih sahih dari yang lainnya, maka yang lebih sahih itu mahfuz, terjaga. Sedangkan yang di bawahnya syahad. Kalau ternyata yang tadi berlawanan dengan yang lebih sahih ini bukan hanya dia kesahihannya lebih rendah, bahkan dia dhaif. maaf maka bukan hanya dikatakan syahad, tetapi munkar. Ini semua diperiksa dalam ilmu isnad, dalam ilmu sanad. Dan ini subhanallah kemuliaan yang Allah berikan pada umat Islam. Maka kalian para tulabul ilm, ya, kalau tidak mempelajari ilmu yang istimewa ini, siapa lagi? Apakah mengharapkan mereka-mereka? Ahlu dunia untuk mempelajari isnad? Apakah kita mengharapkan mereka, ahlu dunia yang mempelajari ilmu ini? Tidak ada lain kecuali kalian. Ahli sunnah. Apakah kita mengharapkan ahlu dunia? Tidak mungkin. Apakah mengharapkan ahlu bid'ah? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena ahlu bid'ah dengan aliran apapun mereka berjalan dengan riwayat-riwayat yang maudhu'ah, yang dhaifah. Mereka berjalan dengan ucapan-ucapan mereka, ucapan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka berjalan dengan bimbingan hawa nafsu mereka sendiri, bukan dengan bimbingan sunnah. Sehingga mereka tidak peduli dengan riwayat. Tidak peduli dengan riwayat-riwayat yang sahih atau daif. tidak peduli. Pokoknya apa yang cocok dengan akalnya, dia akan terima. Daif ataupun sahih. tua ataupun palsu. Mereka akan terima selama itu mencocoki hawa nafsu mereka. Sehingga jangan harap mereka akan belajar ilmu ini. Berarti ya ta'ayyan berarti sudah tertentu yang akan mempelajari ilmu isnad hanya kalian ahlu sunnah. Hanya kalian. Ahli dunia nggak ngurusi urusan itu. Juga ahli, ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat. Mereka berjalan dengan hawa, tidak dengan hadis. Sehingga mereka tidak peduli hadis itu mau maudhu, semaudhu maudhunya, doaif sedaif doaifnya. yang penting cocok dengan perut mereka, mereka akan sampaikan sehingga tidak ada lain kecuali kita ahli sunnah. Maka khonibina azakumullah tullabul ilm, wahai para pencari ilmu, semangatlah untuk mencari ilmu hadis dan ilmu isnad. Alhamdulillah, sekarang dalam keadaan sudah ada lengkap. Mau kalian pelajari ilmu isnad, ada kitab-kitabnya. Mau kalian mempelajari hadis-hadis yang sudah terbukti sahih dengan sanatnya, juga ada kitab-kitabnya. Sudah ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang sudah diteliti, sudah disaring ya, dengan baik oleh para ulama. Sehingga kamu tinggal baca dan baca sanad-sanadnya, baca rawi-rawinya, maka kamu akan tahu itu semuanya rawi-rawi thiqah yang terpercaya. bin muslimin yang saya hormati. Maka yang namanya isnad atau talabul isnad mencari isnad, mempelajari isnad, mempelajari hadis dengan riwayat-riwayat adalah agama Islam itu sendiri tanpa sanad laqala man syaa ma syaa kata Ibnu Mubarak. Kalau tanpa silsilah para rawi, setiap orang akan bebas berbicara dengan apa yang dia suka. Ya. Akhirnya jadi fitnah. Jadi perpecahan yang besar di kalangan umat Islam. Wa qala aidan innallaha hafizul asanid ala ummati Muhammad. Maka beliau berkata juga bahwa Allah yang menjaga ilmu sanad ini pada umat Islam. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadal ilm ayat al hadith min al din atau dinun kata Muhammad bin Zirin, rahimahullahu taala sesungguhnya ilmu ini ini ilmu isnad ilmu hadis ilmu riwayat-riwayat hadis min ad-din termasuk agama fanduru aman takhuduna dinakum maka lihatlah dari siapa kalian mengambil pelajaran mengambil agama kalian kalau sanad termasuk agama, berarti kalian harus lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. kaum muslimin yang saya hormati, khususnya kalian para tulabul ilm, para pencari-pencari ilmu, sanad jangan dianggap bahwa itu hanya dipakai pada masa-masa lalu saja. Sebagaimana dikatakan oleh Hizbiyin, Sururiyin, Qutbiyin. Mereka-mereka yang terfitnah dengan hizbiyah, mereka menganggap nggak perlu ilmu isnad. Kuno, itu sudah nggak dipakai lagi. Kita sudah bisa mengambil yang sudah masak. Ngapain mempelajari ilmu tersebut? Padahal sampai hari ini ilmu tersebut bermanfaat. Paling tidak kamu akan bisa memakainya ketika kamu mendapatkan riwayat. Bukan kepada Nabi, tetapi pada kitab-kitab sahih tadi. Kan bisa kita ambil dari Sahih Bukhari, kita ambil dari Sahih Muslim, selesai. Nggak perlu pakai ilmu sanad, sudah masak, sudah matang, tinggal ambil saja selesai. Aib ngambilnya langsung atau nggak langsung? Kadang-kadang langsung kalau kalian mampu. Tapi kalau tidak, melalui perantaraan guru kalian. Iya kan? Nah gurunya <laughs> siapa? Bagaimana kalau orang seorang Syiah Rafidhah berdiri di mimbar Jumat kemudian mengatakan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa aku berdusta. Aku meriwayatkan hadis dari perutku sendiri, dari kantongku sendiri. Dalam Bukhari. Diterima atau tidak diterima? Hah? Bukhari. Iya bukhari-nya kita percaya. Beliau adalah seorang yang siqah terpercaya dan ulama alim ilmu ahli hadis. Juga riwayat-riwayat di dalamnya sudah diperiksa oleh para ulama terbukti sahih. Yang kita pertanyakan ini yang ngomong di mimbar siapa? Apakah orang yang jujur terpercaya atau orang yang gampang berdusta? Apakah ahlu sunnah atau ahli bid'ah? Apakah dia seorang yang dalam keadaan berjalan di jalan yang lurus atau berjalan di jalan yang sesat? Kalau dia berjalan jalan yang lurus dan kita tahu dia orang yang terpercaya, kita terima riwayatnya. Oh, masya Allah. Ternyata dalam riwayat Bukhari ada seperti itu. Kalau ternyata yang berbicaranya adalah mubtadi umbal dari kalangan Syiah Rafidhah, Syi'i Rafidhi menyatakan seperti itu, mencerca Abu Bakar wa Umar dan mengatasnamakan Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab kalian ada. Apakah dipercaya? Tidak. Ditolak. Kenapa ditolak? Rawinya dhaif. Rawi yang mana? Nah, itu yang ngomong di mimbar tadi dhaif. Karena dia Syi'i Rafidhi, mubtadi umbal, dia kadzab. Seorang Syi'i harus kadzab kata mereka. Karena mereka mengajarkan acara ajaran mut'ah, ajaran taqiyah. Tahu taqiyah? Menyembunyikan kebenaran. Bohong. Diajarkan oleh mereka. Namanya taqiyah. Sehingga hati-hati. Kalau orang itu beraliran sesat mengajarkan kedusaan dan kedusaan itu sebagai agama mereka, maka rawi rawi riwayat-riwayatnya tidak diterima. Ditolak. Itu ilmu hadis itu bukan. Ilmu sanad itu bukan? Ilmu sanad. Makanya kata Muhammad Ibn Sirin, al-isnadu minad din. Inna hadzal ilmi dinun. Sesungguhnya agama ini atau ilmu ini, ilmu riwayat ini din, agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kalian dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Kalau ternyata itu mubtadi abal jangan diterima hadisnya.